karena orang itu lebih enteng mulut daripada enteng tangan kaki. Makanya kata orang Jawa, gedang wong pakel ngomong gampang lakoni aneh. Yang orang Jawa saya terjemahin, ya pisang itu buahnya ya bukan di atas tapi di bawah nyempal jadi ngomong gampang, berbuat sulit. Bahkan mulut itu nggak pernah kenal capek. Buktinya nggak ada orang capek terus pijet lidah juga. Uh, eh, Anda pernah lihat orang pijat lidah? Mas mau kemana? Oh ini mau pijat mas tadi ngomong sampai lima jam pijat saya capek nggak ada yang capek malah tangannya kaki <coughs> banyak orang yang tersenyum kepada orang yang tidak disukai orang kalau sudah longkongan nggak perlu senyum-senyuman Senyum itu rata-rata diberikan kepada aslinya orang yang nggak suka, supaya nggak kelihatan nggak suka. Benar Ya, rata-rata senyum itu palsu. Ya lihat saja senyumannya pramugari itu kan seperti senyuman macan. Kata sang penyair, "Idza ra'aita nuyub al-laysi barijat barizatan, fala tadunanna anna al-laysa yabtasim." Jika kamu melihat macan menampakkan taringnya, jangan kamu kira macan itu senyum sama kamu. Waduh, ini senang Ya, namanya macan musuh. Senyum-senyum ngeliatin tarinya. Bukan senyum, Pak. Mau merekam kita. Banyak orang yang lebih percaya kepada orang yang tidak amanah. Itu aneh. Kenapa? Pengkhianat itu paling pinter bersandiwara untuk menunjukkan sebagai orang amanah. Sehingga orang lebih percaya yang yang berkhianat. Sementara orang yang awam, eh orang yang amanah itu apa adanya. Saya kelihatan biasa-biasa aduh. Kayaknya nggak yakin sama ini orang. Sehingga muncul seperti yang dikatakan Rasul. <coughs> Dan yang panas panas Saya si alam nasi sanawatun khudda'at akan muncul tahun-tahun penuh dengan pengecohan. Kita sering terkecoh. Gambarannya sampai yu'tamanu fihinnal kha'in wa yukhawwanu fihinnal amin wa yusaddaqul kadhib wa yukaddabu shadiq <clears throat> wa yanziku fihi ruwaibidah. وقيل ومن رويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر عام رواه ابن ماجه akan datang tahun-tahun penuh pengecohan yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dinyatakan amanah, yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta dikatakan jujur. bidoh menguasai opini. Wakila wa bidoh, siapa? Ar-rajulu ulang orang rendahan yang sok bicara masalah-masalah penting termasuk agama. Makanya nanti datang di akhir zaman <clears throat> kekuasaan dipegang orang kecilan di antara kalian, ilmu dipegang oleh orang rendahan di antara kalian. Masya Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang pinter, profesor, doktor itu malah nggak nemu tempat, Pak. Yang lulusannya nyatut malah dapat kekuasaan iya bahkan ada tukang ojek jadi DPRD gitu iya, iya tuh yang sekolah nggak pinter buta, <laughs> nggak dapat apa-apa astagfirullah banyak orang yang tunduk kepada orang yang tidak dia hormati munduk-munduk itu hanya sekedar tampilan dohir. Banyak orang yang tergila-gila terhadap orang yang tidak mencintainya. Ini musibah besar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, musibah besar dalam hidup adalah seorang mencintai orang yang tidak mencintainya, bahkan mencintai orang yang membencinya. Waduh. Ini cinta sedikitnya murad marit segitiga kocar kacir. Jadi mencintai orang yang tidak mencintai bahkan mencintai orang yang membenci dia. Itu. Dalam nggak banyak orang yang mengoleksi barang yang tidak diperlukan. Buktinya disimpan-simpan terus. Banyak. Ibu-ibu kadang-kadang numpuk perabot rumah tangga sama, sejak sebelum nikah. Sampai punya anak wajan tempurat terus. <laughs> Agak pernah dipakai. Ibu-ibu yang di belakang itu ada orangnya. <laughs> Banyak orang yang menyimpan barang yang tidak pernah digunakan. Banyak orang yang bakhil terhadap harta yang dimiliki. Padahal bakhil itu jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat neraka. Bahkan bukan hanya jauh dari semua makhluk. Kucing aja nggak seneng maunya orang bakhil itu makan aja nggak nyisa tuh tulang kata kucing tulang aja, saya dengan gitu tulang aja nggak nyisa nih ngelong gitu ya. cuman tulang ini kucingnya juga nggak tahu tuh dasar nggak ngikutin perkembangan teknologi dia ternyata tulangnya di press tuh remek kan Sekarang sudah tidak kan ada nungguin karena sudah nggak kaptek itu kucing-kucing itu. Banyak orang yang mencintai sesuatu yang membahayakan. Soalnya praktekan pelapan motor itu subhanallah. Senggol dikit aja mati. Banyak. Jadi banyak orang yang mencintai sesuatu yang membahayakan. Bagaimana pecandu narkoba terhadap narkobanya mencintainya. Termasuk rokok jelas membunuhmu. Waduh. Membunuh udah, tanggung-tanggung. Dulu kan kanker. Itu sekarang membunuh. Tapi berapa banyak simpatisan yang sangat loyal dan loyalis yang sangat apa? Iya, fanatik nggak ada pengikut paling fanatik. Bola pun masih kalah, Pak. Karena bola mencintainya setahun sekali. Kalau ini tiap hari ditunjukkan. Ini datang lagi, Mas. <laughs> Subhanallah, ini ceramah mau berapa jam? <laughs> Ini airnya nongkrong jembung. <laughs> ini baru sohel. Banyak orang yang membenci sesuatu yang bermanfaat. Sohel. Lihat. Sholat manfaat ke masjid. Nggak senang. Ngaji manfaat. Nggak senang. Jilbaban bagus, nutup aurat, lindungin tubuh, lindungin kulit dari ultraviolet. Nggak senang diajak untuk berbagi macam kebaikan. Banyak yang nggak senang, nggak senang. Coba kalau sekarang orang disuruh diajak nonton bola dua jam, ya sebentar banget, sebentar. Coba ngaji baru setengah jam, ya lama banget itu, itu. Apalagi kalau adu penalti, kalau bisa nggak masuk, terus nggak masuk itu pengennya orang nonton bola tuh pak kalau adu penalti pengennya dari mulai awal sampai akhir adu penalti nggak masuk masuk nah, itu repot juga nah, itu nah sekarang kita mulai ini resum untuk penyegar ya sambil nunggu yang datang sambil juga membuka konsentrasi kebahagiaan rumah tangga sekarang menuju rumah tangga bahagia satu hati satu langkah suami ngaji istri ngaji nah itu baru klop suami senang kebaikan istri senang kebaikan baru klop suami senang jengkol istri senang jengkol nah klop tapi ada subhanallah ada pernah saya dapetin Suami istri enggak pernah cocok. Cocoknya cuma satu, semur jengkol. Kebahagiaan merupakan kalimat abstrak yang perlu digali, diurai makna dan tafsirannya dalam alam realita. Betul. Ya, semua orang bisa mengatakan rumah tangga bahagia. Kita sepakat untuk menjadikan rumah tangga ini bahagia. Tapi apa semua sudah menemukan rumah tangga bahagia? Belum. Karena perlu digali. Kebahagiaan laksana mutiara yang terpendam di dasar laut. Untuk menggapainya butuh kerja kelas. Mencurahkan segala tenaga, pikiran, serta mengerahkan faktor-faktor pendukungnya. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna sabina tala tajri 'ala al-yabas Kau menginginkan kesuksesan tapi tidak mau melewati jalannya. Mungkin nggak ada kapal jalan di aspalan? Nggak mungkin. Antum suruh kapal jalan di daratan nggak mungkin ada. Jalannya kapal di lautan. Artinya masing-masing kesengsaraan ada faktornya, kesuksesan ada faktornya. Mau nggak kita menempuh caranya masing-masing? Dan hadirin sekalian, segala jalan pasti ada resiko. Segala kerjaan pasti ada pasti ada resiko. Nggak mungkin nggak. Contoh renang resikonya apa? Tenggelam. Itu bakar sate dan sesungguhnya apa? Nah, tanya Bapak Pak Farid. Nah, itu. Naik motor resikunya jatuh, bro. Naik pohon kelapa resikunya jatuh. Enggak mungkin jauh-jauh dari itu umpamanya. Pak, masya Allah, saya renang gara-gara renang ketubruk mobil. Enggak masuk akal kamu ngomong. Ya, Contoh aja resikonya nikah. Cerai. Resikonya dagangan rugi. Enggak gaya Pak Anas seumur-umur itu Enggak pernah rugi dagangan. Karena enggak pernah dagangan. <laughs> mas, mas. Kayak orang gendeng. Enggak gaya. Orang lentakan benar mas. Saya itu seumur-umur enggak pernah tenggelam renang. Karena enggak pernah renang. Nah, itu. Ya mendingan kita coba iya, pernah risiko. Hebat, antum pernah renang, pernah tenggelam. Hebat. Julukan perenang itu karena pernah renang. Wah saya nggak mau mas hidup ini bersalah. Ya nggak mungkin. Segala sesuatu makanya Rasulullah sampai memotivasi kita hidup ishris ala ma yanfa'uka ta'in billah wa la ta'jan Berusahalah kamu mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk hidupmu. Minta bantuan kepada Allah. Karena kita nggak bisa kuat sendiri. Bahkan la haula wa la quwata illa billah. Wa la ta'jaz. Nah ini kunci. Jangan merasa lemah. Apa itu? Belum apa-apa udah nggak bisa. Mas kayaknya anak nggak bisa. Coba dulu. Karena segala sesuatu. Pasti faktor sebab ada. Dan segala sesuatu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam hidup ini berjalan dengan sebab akibat. Contoh, ada orang punya anak sebabnya nikah. Mungkin nggak ada orang punya anak nggak nikah. Berdoa sampai nyungsep nggak dapat. makanya iya karena dulu itu harus digandengi dengan wa iya karena ini Berdoa minta anak, ibadah doa harus dibarengi dengan istiadat. Istiadat doa nggak ada doa juga nggak lempeng doa dong nggak ada ikhtiar Contoh hantum mungkin ya Allah berilah harta kekayaan berlimpah ruah. Nggak mau nggak mau kerja. Dari mana? Doyol. <laughs> Itu lihat doyol. Udah cepat kaya tuh. Kipas-kipas di rumah. Nggak mungkin. Begitu juga ilmu dapat ilmu nggak belajar. Dari mana? langsung Ilmu pintar tanpa belajar. Eh gurunya siapa? Iblis. Eh, nanti kita bahas nanti malam. Nih kita pending sampai di situ aja. Kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan di atas bukan karena banyaknya harta. Tersedianya fasilitas mewah, serta gaya hidup glamor dan terpenuhinya kepuasan hubungan seksual akan tetapi kebahagiaan sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab nah satu suami tanggung jawab istri tanggung jawab kendaraan rumah tangga ini dikendalikan penuh tanggung jawab insya Allah aman selamat nyampe yang inti itu tanggung jawab jadi kalau ada orang yang men, me, menegak, me, mendasarinya yang inti dalam rumah tangga itu cinta, itu namanya wayang kulit. Kalau dalamnya nggak senang beber ya nggak jalan makonnya kan gitu. Makanya ketika ditanya mana yang penting, dalamnya, wayangnya, apa lampunya? <laughs> Itu aja. Kalau yang penting dalamnya kalau nggak ada lampu juga nggak jahat <laughs> Mas, pertunjukan kita pending dulu lampunya mati, hmm, nggak hmm, jadi. Eh, nah, yang penting dalamnya, nah nggak ada wayangnya gimana? Apanya yang mau ditarungi? Ya. Yang penting itu tanggung jawab semuanya. Ya kalau sekarang penyelenggara tanggung jawab, eh lampunya nyala, eh, nyalain Eh, wayangnya belum ada mas ya gimana mas antum nggak tahu jawab ini. Perlu tunjukkan oh nggak wayang ini. Antum mau saya adu gini ya. Tanggung jawab. Jadi kalau kita tanya bukan cinta. Kalau itu Romeo Juliet. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Loh kenapa? Wah, oh, saya sudah nggak cinta. Apa kata Imam Im, Amirul Mukminin? Apakah semua rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya menumbuhkan cinta dan mengendalikan kebencian? Itu makanya pekerjaan cinta itu lebih berat daripada perasaan cinta. Eh, kadang-kadang ada laki-laki yang nggak tanggung jawab, udah nikah, giliran pengen uh, nikah lagi atau tertarik sama janda amat. Oh, nak lagi dia ngomong gitu, gitu. Ya, mas atau ini mas anak mau ceraikan istri saya. Kenapa? Saya sudah nggak ada rasa itu, Pak. Dan dulu rasa apa? Mau anak empat baru bilang nggak punya rasa. Dulu rasa apa? Itu. Dulu rasanya durian sekarang kecut gitu. Ini nggak nggak tahu jawab, nggak tahu jawab. Itu uniknya itu melalui proses begitu panjang kok. Tiba-tiba baru sekarang ngomong nggak ada rasa. Warna empat gede-gede. Yang kemarin nanti merem tuh mikirnya. Gitu. Nggak ada rasa lo kurang ajar. Gitu. Nggak tanggung jawab. lo tanggung jawab Dimanapun mau sekarang rumah tangga, masyarakat, pribadi, ini organisasi, negara. Kalau unsur tanggung jawab itu nggak ada atau lemah, hancur semua Dan kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Ini nomor dua. Kepedulian kedua pasangan yang ngotot melangsungkan rumah tangga itu nggak boleh istri cok atau suami cok. Suami semangat rumah tangga istrinya ogah-ogahan. Dikit-dikit minta cerai. Dikit-dikit minta cerai. Salah beli sandal minta cerai. Salah beli apa nih? Iya. Cerai. Ribet ini. Begitu juga yang suaminya ancamannya cerai. Jadi, apa nggak ada kalimat cerai-cerai? Kenapa? Karena nggak ada kepedulian dua pasangan untuk melangsungkan hidup rumah tangga. Wah, harus dua-duanya. Nggak boleh suami tok yang ngotot, nggak boleh istri tok yang ngotot. Tuh. Selanjutnya, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga tuntas, arif, bijak. Bukan hanya kemauan-kemampuan menyelesaikan masalah. Contoh sekarang, tuntas. Contoh, masalah di dalam rumah tangga itu, subhanallah, Bapak. Lebih banyak daripada perusahaan. Iya. Itu. Padahal di perusahaan itu ada direkturnya, ada GM-nya, manajernya ini semuanya ditanggung dua orang. Jadi kalau tidak ada kemauan, bukan hanya kemauan toh, kemampuan. Makanya penting nih belajar. Jadi kadang-kadang ada orang mengendal mengendalikan rumah tangga itu dasarnya perasaan. Membuktinya ditanya, Pak, saya itu perasaan saya nggak kurang-kurang nasihatin istri saya. Perasaan. Padahal belum. Belum. Kenapa nasihatnya nggak sesuai dengan ilmu? Akhirnya apa? Hawa nafsu. Karena orang itu kalau nggak mengikuti nafsu, pasti hawa nafsu. Wahyu pasti hawa nafsu. Karena Rasulullah hanya memberikan dua alternatif kok, bukan alternatif, dua alur ya. ya eh, sesuai dengan firman Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa Rasul itu nggak mungkin ngomong dengan nafsu, tapi dasarnya wahyu. Orang itu kalau nggak bicara atas dasar wahyu, berarti nafsu. Itu udah. Nah kemauan, ada orang punya kemampuan, sudah Masya Allah. Wah istrinya itu jurusan psikologi, anak S4, Eh, kurang apa? Ini anak anak anggap udah pokoknya lebih lah Istrinya jurusan psikologi anak S3 bahkan konsultan di mana-mana. Suaminya Masya Allah Ki Haji Renteng 4 juga Ki Haji, Ki Haji, Ki Haji Pokoknya udah terkenal di mana-mana tuh anaknya dibawa orang Kristen nggak ngerti Ada Dihamilin sama orang Kristen Kenapa? Karena tadi kemauan nggak ada untuk didik anak. Bahkan saya sampai hari ini udah berapa puluh tahun lalu menangani kasus anak perempuan sematawanya. Wajah matanya berapa Pak <laughs> Berarti cuma satu. Kalau ada wayang mata dua berarti hidup itu wayangnya. Nah, apa yang terjadi ketika saya rehabilitasi bersama tim anak tersebut hamil dua tahun disinyalir yang menghamili kurir narkobanya dan yang kedua positif HIV yang lebih mengenaskan cerita dengan tulusnya kenapa yang membuat kamu semuanya seperti ini padahal bapaknya itu perusahaannya puluhan pak ibunya dirjen dalam salah satu departemen dulu subhanallah diperkosa temannya di rumah toiletnya umur 12 tahun dan nggak pernah ketemu orang tuanya yang ibunya sibuk ah, rapat. Bapaknya juga sibuk merapat. Berarti dua-duanya, orang tuanya, orang tua astra. Asal senang terus rapat, asal susah terus rapat. <laughs> Itu. Itu singkatan astra katanya sih. Nanti kalau nggak cocok berarti ya itu cuman cok kali cok dikali kali cocok. apa yang terjadi ikhwan ini kurang kasih sayang simpel banget yang selanjutnya tuntas kalau menyelesaikan masalah itu tuntas dan hadirin sekalian jangan dibiarkan perkara rumah tangga nunggu dianggap angin lalu Iya kalau sekali dua kali angin lalu sekali dua kali. Lalu kalau terus lalu hilang masuk angin. Itu. Contoh kecil masalah pendidikan anak. Ini anak selalu nggak sholat. Susah banget. Itu jangan penyelesaiannya hawa nafsu. Contoh emaknya nyalain bapaknya itu pak turunan kamu. Nah, <laughs> itu udah nggak bener. Kok, kok turun-turunan <laughs> sih? Itu akhirnya suaminya marah. Eh, lo jangan ngomong sembarangan ya. <laughs> Turunan-turunan. Gue jelek-jelekan begini tahu nggak? Mbak saya yang keempat itu dulu kiai. Hmm, Ah, udah nyombongin turunannya udah. Salah juga suaminya. Eh, karena segala sesuatu kalau sekarang ditempuh dengan cara salah, hasilnya salah, dan juga akhirnya output ini input ini outputnya salah. Itu duduk yang enak nih. Tuh, kayaknya gini loh, kalau saya keluar, anak ini diawasi sholatnya. Dan namanya anak. bahwa ini juga begini, kamu juga, saya juga. Dulu anak. Tapi nggak boleh dibiarkan. Caranya apa? Ya bapak sekali kali lah kalau ke masjid diajak. Anak itu tergantung bapaknya juga. Itu dibiasakan sekali, dua kali, tiga kali. Subhanallah. Dengan sendirinya sungguh itu melek loh anak. Nurut banget. Tiap hari malah kalau nggak diajak nangis loh. Anak. Nah enak dong penyelesaiannya. Jangan tadi keturunan kamu ini ini ya nggak selesai anak udah nggak sholat suami istri malah geger itu contoh lagi soal masalah memilih sekolah anak ini bisa aja suaminya pengen deket-deketan aja maknya pengen nggak apa-apalah anak yang namanya laki-laki atau sebaliknya Kadang isu istrinya pengen deket-deket aja suaminya, pengen anaknya. Pokoknya ini laki-laki mau gimana aja, biar lepas, biar latihan mandiri. Nah ini kalau tidak selesaikan baik-baik, bisa perang Bronto Yudo. Bisa cerai itu suami saya Kenapa? Yang satunya ngotot, mas, pokoknya kalau anak ini di sekolah jauh-jauh, udah saya nggak mengurus. Atau Akhirnya bapaknya balas, udah kalau kamu sekolahkan di sini, udah cari biaya sendiri. Nah, eh laki nggak tanggung jawab, eh, <laughs> itu kan gitu ngomong. Udah begini aja deh, anak ini kalau goblok kayak mbaknya, silakan. mbaknya kena. mbaknya, eh ngomong mbak mbak ya, <laughs> ya macam-macam ya, mulut lo jaga lo, itu kan. Gitu. Akhirnya subhanallah, sandal bisa terbang, piring bisa terbang. Padahal gampang. Bikin aja suap papan kecil begitu. Untung ruginya masuk ke pesantren. Ayo, cari untungnya. Kita bicara untung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ruginya satu, dua, tiga ini. Terus kemudian sekolah di sini, untung ruginya. Ayo, deh, lihat banyakkan mana untungnya di pesantren sama untungnya di sini. Oh di pesantren mas ya udah anterin pesantren lu simpel kok nyara nyelesaikan ngapain goblok-goblokin banknya tadi Loh, itu nggak usah yang cari bijaksana selalu menempuh jalan tengah pertama bijaksana itu dulukan dalil dulukan petua agama karena agama itu pasti pasti adil kenapa karena Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sempurnalah kalimat Tuhanmu ini sifatnya jujur dan adil. Siapa yang mau jujur pakai Quran, siapa yang mau adil pakai Quran hadis. Itu kunci. Suami istri mau memutuskan perkara seadil mungkin pakai Quran hadis tokoh masyarakat memutuskan masalah seadil mungkin, sejujur mungkin pakai Quran hadis. Begitu. Karena Allah yang mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Begitu juga rumah tangga nih, deh. Ini ada Quran seperti ini bermakna Allah. Di mana ini? Ini hadis Rasulullah SAW. Makanya di sini dituntut satu hati, satu langkah dalam mencari ilmu. Nanti kita akan bahas. Mampu menjalin komunikasi yang harmonis dan terbuka. Ini yang penting. Kadang-kadang komunikasi itu model komunikasi yang ingin saya sebutkan di sini eh, di akhir buku saya macam-macam komunikasi ini Pertama komunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi suami istri itu ngomongnya susah. Bahasanya cuma yang dipahami isyarat. Suami pulang nyopot sepatu ditafsiri. Ini kalau nyopot sepatunya diletakkan di sono kayaknya langsung tidur deh pilih gue ini. <laughs> Udah begitu duduk jika oh berarti ini suami saya minta kopi ini. Udah. Jadi yang nasihat nggak ada bunyi. Ya. Yang kedua komunikasi lubang telinga. Yang suami ngomong apa lepas, yang istri ngomong apa lepas, berontos saja dua-duanya. Tapi nggak nyambung. Dan itu terjadi. Itu komunikasi permusuhan dan balas dendam. Nah ini, wah pokoknya adanya itu balas-balasan. Ya. Dan adanya itu cari celah terus, cari salah terus ya ini juga nggak banyak faedah akhirnya nanti suami kali ini tengkarnya kalah nyari banget. nih awas loh tengkar lagi nah ini nih gue nemu bahan nih nih ini nanti wah nemu ketika tengkar langsung disampaikan itu ya ada bahasanya seperti itu lo mas dulu mas kalau kagak gue biayain kuliah kagak tuntas kan lo, sekarang udah pada enak, udah pada jaya, belagu banget lu. Waduh, bahasanya kayak preman di lapangan tembak. itu kan gitu. Ya. Ya udah suami nyut nyut kan gitu dikituin kan. Komunikasi cuek ada, masya Allah. Diajak bicara istrinya serius banget sambil nonton TV. Hmm. Mas, gimana mas? Bulan depan jadi nggak? jalan-jalan ya terserah lu aja deh nurut ikut kemana terus kemana mas ya terserah lah mau ke taman sebelah mau keliling-keliling mau pelat kali juga nah, nih ikut gue gitu kan gitu wah masuk bolanya nah, nggak bener dong Rasul itu aja kalau diajak bicara ngadep nggak pernah ini belok selesaikan duduk Subhanallah Sebenci apapun Rasul mengatakan wal kalimatut thayyibah shadaqatun kalimat yang baik itu sedekah kok. Gitu. Selanjutnya <clears throat> ada macam komunikasi formalitas sama rutinitas bahasa basi ya Ya ini kadang-kadang sebagai bumbu masak boleh-boleh aja. Tapi kalau sekarang komunikasinya bahasa basi terus ya nanti labat laun hilang bahasanya tinggal. Nah itu yang bahaya. Itu ya biasa kadang-kadang suami pulang kantor duduk ngobrol. Ya kadang-kadang masalahnya penting, masalah kadang-kadang berat, kadang ringan. Rutinitas. Ada komunikasi emosional. Waduh, bukan suami istri. Naik hitam dua-duanya. Wis pokoknya sampai nggak kontrol mulut apa tadi ngomong. Ya, yang cerai diucapkan udah lima kali pun nggak sadar katanya. Yang istri juga begitu, masya Allah ngomong nggak karu-karuan, ngerendahin suaminya, nggak sadar juga dua-duanya naik hitam emosional. Nah, yang terakhir komunikasi egois, maunya menang sendiri seperti guru sama murid. Pernah ada guru yang mau kalah? Nggak ada di apalagi di SD itu. <laughs> Ya kan gitu. Guru SD itu suka ngibulin muridnya. <laughs> Maksudnya nggak di sini, gitu. di sono ya. Itu. Itu ditanya, Pak ustadz, malaikat maut itu kan kata Pak ustad Israel itu satu apa banyak Pak ustadz? Ya satu lah Loh kalau nanti yang mati sejuta gimana Pak Ustaz? Oh kamu jangan ngeyel kamu. <laughs> Loh pertanyaan ini bisa aja terjadi yang lama. Akhirnya ngakalin. Gini loh nah aneh. Ya, malaikat maut itu ngadepin nyawa manusia makhluk semua itu kayak sakal, sakal listrik tuh. Jadi begitu mati di Australia tinggal bertek Tek, <laughs> Ah, aneh itu ini namanya <laughs> itu nyesatin anak itu ya. <clears throat> kalau nggak tahu diam kalau nggak punya ilmu belajar malaikat maut itu bukan satu banyak wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum wal malaikatu malaikat malaikat berarti banyak Bahkan banyaknya jumlahnya tidak tahu kecuali Allah sesuai dengan kebutuhan makhluk. Karena yang dicabut bukan manusia toh. Jin juga dimatikan oleh malaikat itu. Dan juga yang kebo, yang sapi, yang hewan, jutaan yang kecil juga ya, mereka itu dengan demikian seperti itu. Jangan minta menang. Ya, kalau memang nggak bisa, waktu ini kayaknya kamu cerdas banget ya deh ya Nanti Bapak belum bisa jawab, nanti pertemuan yang akan datang kita akan jawab. Nah itu gentle aja. Oh nggak bisa itu kalau ngomong nggak bisa malah hebat jadinya nggak rendah kok. Jadi jangan malah diakal-akali, sesat bareng-bareng. Guru sama murid sesat bareng-bareng itu namanya sensitif benar sama Joko Tingkir. Guru sama murid sesat bareng. Oke, sekarang hadirin sekalian yang tidak kalah pentingnya juga nih Pak. bisa memadukan pandangan kompromi, kompromisis dan tuntutan yang realistis sesuai dengan rambu-rambu rambu-rambu syariah. Ya. Jadi kompromi lah. Ya contoh suami lagi turun pemasukannya. Ya kompromi nggak usah mudah. Ya itu kompromi. Aku Udahlah bukan masalah keuangan toh Suami dalam kondisi sibuk sekali, banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan. Wah, ini mudah enggak? Kita kompromi. Kalau suami dekayanya kita nanti mudik yang paling bagus itu enam bulan setelah Idul Fitri. Nah bagus, nggak macet, murah, enak. Gitu. Dikasih masukan suami begitu. Oh iya deh ya, bagus sih mas ya. Udah deh gitu. Contoh aja kadang-kadang tengkar suami istri gara-gara mudik udah dinyai. Mus, istrinya pokoknya ngotot, mas ke rumah saya dulu. Ya Allah, gara-gara itu aja kok ngotot. Ya, padahal rumahnya Surabaya, suaminya, istrinya Semarang. Dari Jakarta kan atau baru enaknya kan ke Surabaya dulu turun, nah ya kan gitu apalagi alternatif tiket banyak murah setelah itu ke Semarang jalan kaki ya itu menikmatkan itu bagus eh jalan-jalan juga begitu kalau nggak ada uang nggak usah jauh-jauh muter aja taman 15 kali juga capek itu habis itu beli es krim itu atau ngadem masuk mall itu beli satu mangkok bakso kan nggak dilarang juga ngadem lima jam di situ <laughs> ya barang kali nah di situ duduk jadi perkara rumah tangga itu perlu duduk bahkan kadang-kadang harus sedikit kita ulas ya umpamanya dulu pernah zaman-zaman awal-awal nikah masih susah suka naik bus jurusan kalau di eh, apa namanya Jakarta dari Surabaya Bungurasi sampai jembatan merah nah, itu ulangi lagi apalagi dulu pernah pengalaman dicopet eh diulangi dicopet juga wah masa Allah nostalgia nah di situ tapi nggak usah ditarget sambil ngobrol nyoal masalah-masalah agama kalau sudah komunikasi berat jangan dibiarkan karena ini sebetulnya Makanya saya katakan uh, di dalam akhir buku ini racun rumah tangga yang ketujuh adalah macet komunikasi. Jangan dibiarkan. Kalau bisa kita coba. Kalau memang komunikasi pakai eh, mulut nggak bisa, bisa pakai elektronik. Ya, SMS, ya, kirim. Mungkin waktu di mana. Atau memang ada bikin kertas, tolong ini isi apa mas? Ini formulir dari saya. Tulis apa yang kamu inginkan dari saya. Si istri juga ngasih ke suami apa yang kamu inginkan dari saya. Tulis satu-satu. <clears throat> mas, yang saya inginkan satu dari kamu. Jangan ngomong nikah-nikah lagi. Nah, sebel nak. apa apa biarin aja nulis ya terserah untuk tulisan aja kok gitu bilang gitu wah oh, turun satu dua tiga ternyata masya Allah setelah dibaca suami dia juga ya nih ini yang sering saya remehkan ternyata masalah buat istri saya yang milik istri kasih suami nah dibaca suami yang milik apa namanya suami kasihkan ke istri baca sama istrinya nah Selesaikan satu-satu tulisan itu. Yo, sekarang yang dibedah dulu milik siapa? Dek. Ya terserah aja termasuk ketus suami istrinya. Udah dibedah satu-satu. Subhanallah. Yang mungkin dijalankan dijalankan, yang belum mungkin kita cari solusinya, yang tidak mungkin kita coba bersabar. Insya Allah kena selesai, nggak nggak perlu pecah. Tuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian saja karena waktu sudah jam berapa? Ya, katanya jam setengah jam aja tadi. <laughs> Iya. setengah jam apa? Oke. Okay. Nah kalau memang begitu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu sekarang merentas rumah tangga satu hati satu langkah. Nah, yang kita fokuskan di sini, apa yang harus kita satukan langkah kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya sampai pada pantai yang kita inginkan. Yang pertama, dalam menuntut ilmu. Ini nomor satu. Suami istri harus kompak dalam menuntut ilmu. Apalagi agama memberikan satu dasar tolakul ilmi fa'idhatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Mencari ilmu itu wajib pada setiap muslim. Ya, suami istri, walaupun di sini gak ada muslimah dan tambahan itu adalah lemah, tapi muslim itu kalau dalam nas syariat diungkapkan maka mencakup laki perempuan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu syiyam. Mosok ini laki ini perempuan gak usah puasa. Ya nggak mungkin. Ya, Cari ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang pertama tingkatan utama adalah mencari ilmu yang terkait dengan kewajiban agama yang wajib-wajib apa? Sholat wajib berarti mengilmui tentang sholat itu wajib Puasa Ramadan wajib berarti mengilmui tentang Ramadan itu wajib termasuk hal-hal yang lainnya birrul walidain berbakti sama orang tua hubungan suami istri mentaati suaminya kalau istri memberikan nafkah zahir maupun batin semuanya harus dicari ilmunya wajib karena apa-apa yang tegak karena kewajiban itu maka itu juga menjadi wajib sesuatu itu menjadi wajib Contoh aja Pak, pakaian ini aslinya tumbang, tapi Pak ini sholat nggak sah kalau nggak pakai, maka pakai pakaian ini menjadi wajib. Walaupun aslinya tumbang <clears throat> dan seterusnya, termasuk ilmu. Tingkatan ilmu yang keduanya adalah ilmu-ilmu sunnah. Ya ada wanita, kalau sekarang kan sudah dipelajari oleh peradilan yang untuk kita belajar adalah sunnah. Pelajari tentang tata cara sholat witir, cara sholat duha, e, mempelajari tentang keutamaan-keutamaan, keutamaan sodako, keutamaan sholat, itu semuanya sunnah. Nah, ada ilmu-ilmu yang mubah kaitannya keterampilan rumah tangga. Jangan sampai sekarang ini suami istri, masya Allah, istri lihat e, eh, bajunya suami copot kancingnya aja, masuk pergi ke mesin jahit, bukan jahit, ya keterlaluan. Belajar itu. Itu juga istri, di suami lihat genteng morot aja manggil tukang, itu kebangetan. Itu, ya udah dinaikin aja sendiri, ya udah apa pralon ini apa namanya eh, ini alat-alat rumah tangga rusak kecil-kecil bahkan di Jerman itu syarat pernikahan laki harus tahu nukam itu jadi di sana ada tes sebelum tes macam-macam kan eh, ada tes identitas, akreditasi, ada tes keahlian, mampu nggak dia termasuk disuruh nukang kecil-kecilan itu perempuan jahit itu harus bisa itu masa harus bisa nikah empat tahun di masa cuma ceplok telur terus ya mata sapi terus ya ini di, kalau pelan-pelan bisa jadi sapi nih saya gitu. kenapa mas dia setiap hari makan sapi telur terus mata sapi ya itu ya belajar tata buka, tata busana gitu Itu ilmu mubah. Nah, hadirin sekalian, yang selanjutnya adalah dalam menegakkan kepemimpinan. Islam telah memberikan suatu landasan yang tegas jelas ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa laki-laki pemimpin eh, buat istrinya, anaknya semua. Nah ini loh kadang-kadang orang kok nggak mikir keluarga yang cukupnya kecil nggak boleh laki-laki perempuan jadi pemimpin apalagi gede ngurusin masalah yang lebih besar kolek kolek Islam itu bukan mencoba untuk mendiskriminasikan Islam itu bukan untuk ingin mengada-ada Islam ingin menjaga kemaslahatan hidup terutama kehidupan sang perempuan tersebut Ya. Karena banyak hal kalau ini kita mengungkapkan bukan tempatnya. Sehingga Rasul hanya memberikan suatu garis bawah, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan bakal sukses sekelompok kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Eh, yang terjadi banyak hal. Ya kan? Makanya yang tuh lihat Amerika itu seumur umur nggak pernah punya presiden laki-laki, eh, perempuan. Jepang itu pak seumur umur sampai sekarang nggak pernah mengangkat seorang presiden itu bergerak karena tahu dia bukan Islam non Islam bukan sekarang wah radikal banget ekstrem banget oh apa kaku banget masa antum coba kata ibu Jepang kaku ayo berani Amerika kaku banget itu ya. radikal banget masa perempuan nggak boleh jadi pemimpin Amerika itu nggak ngomong aja pak secara implisit dia sepakat nggak akan mengangkat pemimpin perempuan. Jepang juga sama. Tanyain aja antum ke sana. Ya, kalau nggak percaya kan gitu caranya. Itu, seperti orang nggak percaya siksa kubur ya mati aja kan gitu ya. Itu ini udah tengok aja di sana. Dan negara-negara yang maju rata-rata seperti itu. Korea Selatan, Pak. Nggak pernah ngangkat seorang presiden perempuan. Pemimpin perempuan. Nggak boleh. Jabatan ini jabatan strategis. Jabatan ini adalah jabatan yang membutuhkan tenaga kuat, pikiran kuat, mental kuat, apa aja kuat. Jangan lihat perang ditangisin toh, ya nangis nggak selesai. Itu, eh perempuan kan nangis toh perang. Ya rakyatku mati semua. <laughs> nangis. Uh, kalau model jaya takwa nggak bisa ini harus digunting ini telinganya gitu hebat jaya uang itu apalagi gajah mada yang lahir dari batok kelapa itu <laughs> ini versi Jawanya kan begitu gajah mada itu lahir dari batok kelapa pak wah itu sumpah palapa kekuasaan itu sampai Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura itu masuk Nusantara dulu kan lepas satu-satu. Nah ini juga ngeri kalau kita nggak serius, lepas satu-satu tinggal Jawa dok nanti. <laughs> Gitu. Nah, kembali kita masalah menyoal kepemimpinan. Kalau sekarang namanya matahari itu Pak dimanapun berapa? Satu, kecuali mall banyak. Kalau namanya matahari itu satu, Dimanapun negara satu yang jadi matahari, organisasi satu yang jadi matahari. Begitu juga kok perusahaan satu, begitu juga rumah tangga. Nah yang yang lebih parah lagi, perempuan ingin menjadi pemimpin, lakinya jadi rakyat. Dan itu diproses oleh suatu apa namanya pri kehidupan dan juga kondisi kehidupan. Sekarang Pak, peluang kerja lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau bapak melihat di Cibitung, Cikarang, asar sore-sore itu istrinya, eh suaminya ngantri ratusan jemput istrinya. Habis itu masuk nenteng, ini apa namanya, diboceng. Pertanyaannya, mas, udah masak belum? Udah. Mas, anak-anak udah dimandikan belum? Udah. Mas, Gimana? Rumahnya udah bersih belum? Sampai udah. Itu Apa itu istrinya Subhanallah. Harusnya kan yang tanya siapa? Suaminya deh. Udah masak belum? Kalau belum nanti kita beli sambil jalan pulang. Anak-anak udah dikasih udah mandi belum? Itu yang nanya harusnya siapa? Suami. Kebalik di Cibitung, Cikarang dan terutama di seluruh area perusahaan dan perindustrian. Kiamat kan Pak Dunia kalau begini. Dan itu fakta. Kenapa? Karena perempuan berebut tempat kerja laki-laki nggak dapat. Sementara laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan, perempuan lebih banyak. Itu. Dan gini kalau nggak diselesaikan secara baik, ya ini karena negara negara harus kenegaraan, pemerintahan, maka akan menimbulkan terus seperti ini. Ya, terus ya. Gampang terjadi percoba, bayangkan Pak, nikahnya sedikit, cerainya banyak. Di Indonesia itu lucu. Kalau kita ke keterampilan agama itu, banyak yang cerai daripada yang nikah. Nih, Pak, KUA bulan ini nikah berapa, Pak? Ya, enam. Yang cerai berapa, Pak? 16. Itu. Kenapa? Karena terjadi konsleting kehidupan. Enggak normal sebetulnya. Dan ini dibiarkan. Dengan dalih gender, dengan dalih apa lagi Pak? Macam-macam lah hujan. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan ketaatan. Istri harus taat sama suami. Kunci kebahagiaan seorang istri dalam hidup rumah tangga. Lah, sepele. Apa taat suami? Dalam rangka mentaati Allah. Makanya, hadirin sekalian, Subhanallah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita yang sebagai utusan wanita-wanita lain yaitu Asma binti Sakan Ya Rasulullah kami sebagai utusan dari perempuan laki-laki ada Jumat ada jamaah ada jihad sementara perempuan tidak apa kata Rasulullah wa husni taba'ulika fi zaujika tusawi dzalika kullu Kau perbaiki ketaatan kamu kepada suamimu itu, Masya Allah, menyamai itu semuanya. Bahkan Rasulullah ketika berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula." Ini bukan tanpa makna dan resiko. Tetaplah kamu tinggal di rumah sampai digugurkan sholat Jumat, digugurkan sholat jamaah. Maknanya apa? Surganya perempuan itu banyak di rumah. Cuma orang kalau di rumah di bahasanya jelek kan, ah masa perempuan cuma dapur sumur kasur, kasur dapur sumur itu menghina. Padahal di sana banyak. Bahkan Pak, ada suatu hasil penelitian yang pernah dimuat salah satu koran yang ada di Jabodetabek, Perempuan yang kerja di rumah tangga lebih cerdas daripada yang kerja karir. Dari mana analisanya? Kalau di rumah kan teknik diuji aja udah membutuhkan muter otak. Gimana efektif? Ngepel efektif? Bagaimana nanti sekarang mandiin anak lima, nangis bareng-bareng efektifnya gimana? itu. Yang duluan jadi cerdas. Coba bayangkan orang wanita kerja itu pak, 15 tahun itu kerjanya cuma begini toh. silahkan pak. <laughs> Iya, jadi penyambut tamu. Demi Allah pak, 10 tahun begini toh. <laughs> Ini cerdasnya kapan? <laughs> nggak bakal. Itu, eh. makanya nggak pintar-pintar. pinter Beda dengan ibu rumah tangga. Wah, ngepel, nyapu. Jadi kerjaannya bervariasi, teknik-tekniknya selalu berubah-ubah. Apalagi Masya Allah, pasti dia akan belajar bagaimana masa enak, bagaimana ini. Nanya Mas Google atau you, Yuni kan gitu. YouTube ya boleh. Itu dua orang yang paling bagus dan paling pinter tuh Pak. Ditanya apa aja jawab. Gitu. Mas Google gimana cara masak rawon yang bagus? Nah, Mas Google gimana cara nata ruangan sempit tapi kelihatan lega? Kasih on oh, resep sama Mas Google semuanya. Sama YouTube ya, udah buka ini buka itu. Udah. gampang untuk zaman sekarang membersihkan tanpa biaya alat-alat rumah tangga di semua komputer ada itu pakai ini pakai itu ceruk nipis wah rusak rusak gratis semuanya ya dengan demikian tidak kekurangan akal cerdas jadinya dengan demikian Rasulullah SAW mengatakan ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah perempuan mana saja yang mati suaminya ridha maka masuk surga dan Rasulullah juga mengatakan ah, ayyu mamra'atin shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha dakhalatil jannah min abwabil thamaniyati sa'at Perempuan mana saja yang sholat lima waktunya, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, masuk surga dari pintu delapan mana saja. Allah Akbar. Itu kebahagiaan dunia akhirat bahkan. Bukan hanya dunia, kebahagiaan dunia akhirat. Coba bayangkan laki-laki kalau punya istri, taat, murid. udah selesai. Tapi Masya Allah, udah pekerjaan kantor banyak, Suasana penat, rumah udah sumpah. Ya Allah, yang pulang mulutnya ke ikan mujair. Masya Allah. Wajahnya apa? Gak betah. Aduh dah. Mendingan mancing gue. Lihat ikan mujair, ngap-ngapan manis dilihat. Ini dilihat udah ngap manis seneng nyusahin orang udah pergi aja ah mancing lah eh, Kita tentu lihat ikan mujair kalau dilihat hiburan iya. dikasih makan adem gitu lah dilihat yang ini ya Allah hmm, Masya Allah makanya kata Rasulullah eh kata Umar bin Khattab betul tiga orang paling culas di dunia Masya Allah yang pertama Tetangga yang jelek, bila kamu berbuat baik ditutupin dan bila kamu berbuat jelek disiarin. Nah, itu tuh tetangga paling jelek itu. Yang kedua, istri yang pedas lidahnya hingga tidak tetap suaminya di rumah. Kalau keluar dari rumah berkhianat terhadap kehormatannya. Masya Allah, tinggal suaminya khianat terhadap kehormatannya. Yang ketiga pemimpin yang bengis Bila kamu berbuat baik tidak diberikan balasan Bila kamu berbuat jelek dibunuhnya Na'udzubillah Tiga-tiganya ini paling jelas. Dan memang sukses tidak ada lagi Oleh karena itu hadirin jalan sebetulnya Sekarang ini Ngeyel itu Apa sih faedahnya Jadi ada sebagian tipikal wanita Kalau nggak bikin kisruh nggak bahagia ada aja yang dibikin. Yang kasar sama suaminya, makanya di sini saya kasih uh, rumah rumahku taman suami. Jauhi suasana kisruh dan keruh. Turuti kemauan suamimu. Usahakan ranjangmu tetap bergairah. Pahamilah perasaan suami. Terimalah pasanganmu apa adanya. Jangan nuntut yang seharusnya. Ini juga masalah kadang. Mas, harusnya mas kamu itu kan udah S2. Masa motor aja botong mas, mas. Teman kamu juga nggak lulus saja kaya. Nah, terima apa adanya. Semuanya adanya ini. Orang lain kan bukan suaminya. Itu yang bikin orang itu nggak bisa bahagia, nggak bisa menerima apa adanya. Terima apa adanya, jadinya apa-apa jadi ada. Itu. Akhirnya subhanallah ternyata. Ya Allah nikmat, dinikmati gitu. kadang ada istri anak yang lihat muka suami enak banget kan berarti nggak bisa terima apa adanya udah jelek gitu Allah <laughs> ngomongnya udah nggak beraturan itu kan itu udah gitu direndah-rendahkan keluarganya mungkin juga profesinya udah itu tinggal diambang perceraian itu Terimalah, luruskan sikap terhadap keluarga suami. Hormatilah tetanggamu, muliakan tamu suami. Jagalah kejiwaan anak. Ini prinsip rumah tangga taman surga kita. Membuat suami kangen rumah. Nah ini, jangan gampang minta cerai. Jauhi perasa, perangai kasar kepada suami. Hindarilah perselingkuhan. Jangan remehkan urusan sepele Bantulah suami Anda melakukan kebaikan, tunjukkan semangat itu. Nah, sekarang suami paling disayang istri nih, biar seimbang. Wujudkan kerjasama dengan suami. Jangan tiap hari dibiarin ngerjain rumah tangga sendiri. Rasul itu kalau di rumah kata Isa ngadang usul sepatunya, jahit bajunya, mem memeras e, susu kambingnya. Kemudian ketika sholat, maka Rasulullah keluar ke masjidnya. Itu lu semua. Kadang-kadang udah kagak dibantu nyucinya, diomongin, ambil mulebang bumbu, dimarah-marahin, di ini ini ini. Bisa mampir nang muka sampai aku. <laughs> itu bicara nggak tahu tempat semua istrinya di eh, apa namanya serang begitu tajamnya lagi ngulek bumbu itu kan gitu ini bisa <laughs> muka ini nanti itu ada ada suami diparut sama istrinya gitu. <laughs> mukanya diparut subhanallah ya gitu nggak tahu tempat tunggu dulu biar masa ini nanti udah mandi ngomong jangan gak tahu tempatnya itu tadi parut mampir muka eh, oh iya ada pak ya itu suami mukanya <laughs> anu diceritain nggak habis ketawa mukanya bablas. ya Allah. Karena saya dengan nulis buku-buku begini banyak yang nyangkut konsultasi aneh-aneh iya, aneh-aneh jadi apa jadi hiburan tersendiri kalau walaupun kadang-kadang masa Allah lihat itu nyesek banget ya mana hadiahmu untuk istri tercinta nah ini Kadang-kadang ketika nikah sebelum nikah, wah hadiahnya mengalir bak mata air. Eh setelah nikah berjalan 4-5 tahun, pelan nggak ada hadiah. Kasih hadiah. Ya contohnya, bikin bikin waktu-waktu surprise-nya. Pokoknya saat habis melahirkan, istri sudah lama ngomong pengen HP. Udah, bikin kagetan. Beliin kotak bungkus sama mas udah dibuka aja. Wah, alhamdulillah Ternyata HP yang saya sukai isinya Walkman. Membuat dengan apa namanya e, bikin e, supaya istrinya itu iya betul jadi akhirnya saya suasana ya coba bayangkan yang mangkul itu hilang alhamdulillah masya allah istri saya bisa ketawa suami saya bisa ketawa itu penting jadi suara-suara dicari kita cari hari baiknya habis umpamanya masya Allah sakit sembuh udah kasih hadiah gitu jadi Rasul mengatakan tahadu tahabu kasih. Subhanallah memberikan pernikahan jalan 15 tahun pulang tidak ada apa-apa. Pulang dari jauh sekali-kali mas 15 kilo. gitu. <laughs> Subhanallah istrinya nggak ada apa-apanya kayak utang kehilangan pohon ya kalau nggak punya anting nggak punya gelang belikan hadiah. Masya Allah, kagetan kau. Udah nggak usah ngomong-ngomong. Itu kan gitu. Itu. Kalau pakaian nggak bisa ngomong karena kadang-kadang nggak cocok. Keliru antum balikin ke Batam lagi. Panas kayaknya sakit. Ini sepatunya nggak cocok. Itu. Aduh ini. Itu ya. Ya bahagiakan istrimu dengan hiburan. Sesekali kita itu uh, refreshing, jangan tegang terus sama kadang sama suami istri to, kadang sama anak-anak itu ya karena ini semua nanti muatannya pendidikan pendidikannya di mana coba anak antum tanya ini umur berapa tahunya itu rekreasi tuh mas karena selama ini sibuk umur anakku itu berapa ini berapa ya sampai ada orang tua ini anak nomor berapa lupa <laughs> oh, saking sibuknya itu rekreasi kan Masya Allah. Kelihatan, oh ini anak saya sudah lain ini Psikologinya ini kayaknya menang terus. Ini ngalaman loh, ini kayaknya. Itu ketahuan di permainan itu. Di tanah lapang. Nah dari situ kita coba obrolin hal-hal yang ringan rumah tangga. Tentang masalah mungkin sekolahnya anak, soal masalah masa depan anak, mungkin ada yang sudah nikah pernikahan anaknya, dibahas di soal sehingga hasilnya itu bagus. Perlu merubah rutinitas, kenalilah tabiat istri, bersabarlah, namanya istri itu wataknya seperti itu. Nantung dulu, makanya di sini penting. Kalau nikah itu kenali watak. Kalau udah antum tahu watak, ya udah coba Contoh aja watak cewek. Antum nantung dulu, ta'arufnya kan udah tahu. Kok baru ngomong sekarang? Istri saya itu cerewet banget, mas Loh, antum kan nikah udah 10 tahun memang cerewet dadak ini. <laughs> sejak dulu cerewet, cuma sekarang aja tuh ngomong. Ya dulu ngapain lo ngomong ini ta'aruf? Iya, yang penting ketika ta'aruf udah karena orang wata itu Pak, seperti air keruh. Adanya cuma bisa dicairkan ditambah air, nggak bisa dihilangin. Contoh watak cerewet, coba antum hilangin. Tapi ternyata kalau kita gali positifnya, itu ada. Contohnya orang itu kalau cewek biasanya ngerjain apa aja tuntas, nyapu tuntas, bersih semua. Ya itu Ambil. Nah, antum ada plus minusnya. Gitu. B, Antum pengen punya istri yang pendiam? Ya, ada plus minusnya. Pendiam enak, nggak gampang protes kasih apa aja terima tapi ya repot juga ono katok nyantol di mana umbeli beler sih, tenang gitu ya ada rumah rum cekek kapal pecah tenang nah itu ada plus minusnya contoh aja antum ketika tahu mas ini perempuan bagus mas kerjanya semangat tapi makannya banyak dan mungkin ah, kayaknya anak siap deh kayaknya kelebihannya orang makan banyak ada pak lauk apa aja kena <laughs> yang penting berarti oke okay itu. Nah, yang penting siapin aja beras karungan selesai. Antum nggak usah banyak aneh-aneh. Itu seker badannya. Daripada orang yang susah makan biasanya lautnya cerewet. Lo kan ada plus minusnya. Itu loh. Jadi yang penting antum terima dulu. anak dulu ketika taruh watak suami saya begini, watak istri saya saya terima nggak ya sudah dan rata-rata secara dasar umum. Nah, ini watak umum. Perempuan beda dengan laki di lima sisi. Satu, perempuan itu paling doyan ngobrol, ngaji aja ngobrol, tapi di Jakarta kan. Nah, Makanya kalau perempuan itu menghadapi masalah, ngomong dulu baru mikir. Beda lagi, mikir dulu baru ngomong. Makanya kalau tengkar kadang-kadang, mas ngomong dong kayak patung, diem aja tadi. Eh, lo nyerocos aja kayak eh, diem dong. Ya, yang satunya kayak betes, yang satunya patung. Itu, itu salah-salahnya begitu. Yang kedua, perempuan itu selalu mendahulukan perasaan itu wah apa dikit tersinggung dikit peka dikit ini perempuan laki cuek coba kalau perempuan disindir, bah jilbabnya nggak kuno banget wah itu dipikir apa rumah itu kepikiran bah kayaknya udah nggak zaman bah hari gini pakai jilbab kayak begini itu mbak wah itu laki mau disindir celananya mau disindir sekarang celananya gak sobeker Honda mau sekarang kopiahnya udah kayak pulau Kalimantan cuek <laughs> itu ngaji pakai pakaian itu aja itu eh, itu perempuan beda makanya kadang-kadang sebagian orang udah jarak 150 meter udah ke apa tuh Mas Abdurrahman udah datang lu kok tahu mas dia pakainya hijau <laughs> ketawa Biasanya tuh pakai itu kalau nggak Nggak pernah ganti. Perempuan nggak bisa. Wah, pakaian itu bisa lima a, lima pintu almari. Uh, nggak puas, masih kurang. Ada ada pakaian takziah, ada pakaian arisan, ada pakaian kajian, ada pakaian kundangan, ada pakaian wah, pakaian ke mall. Ada semua sandal aja harus biru biru yang repot pakai pakaian batik sandalnya sandal kulit macan gitu Oke. Kita lanjutkan. Jangan pintar menghayal. Kenalilah tabel Garuda, jangan pintar. Jangan pinjam pola pikir orang lain nah, ini. Kadang-kadang kebahagiaan rumah tangga itu tergerus karena kita suka nyaman-nyaman. Lah orang itu punya pola sendiri kok. Bahkan kita <clears throat> harus ishat di dunia yuhibu Allah. Terima apa ada yang diberikan Allah yang penting halal walaupun lima miliar. Jangan suka melirik di tangan orang. Izhad fi ma Zuhudlah kamu dari tangan orang lain. Apa artinya? Jangan suka lirik yang di tangan orang lain. Karena rata-rata gini loh bang, katanya Imam Ibnu Hazm. Kalau urusan enak, yang paling tahu orang lain. Kalau urusan sedih, susah, yang paling tahu dirinya sendiri. Tuh merasain aja. Beli mobil Alfa, senangnya paling lima bulan. Habis itu biasa. Yang senang siapa? Tetangganya yang lihat. Enak banget ya. Mobil ini beda banget dengan Avanza jalannya. <laughs> itu begini aja tiap hari Masya Allah kayak nyempuh banget nah beda itu dengan milik saya <laughs> ini gitu kan gitu. yang enak makanya pernah ada sopir sama majikan ngomong <clears throat> pak bapak itu jadi orang hebat enak banget pak kenapa emang ya coba bapak terkenal di TV sekali ceramah itu bisa 50 juta mobilnya bagus semua rumahnya bagus waduh apa kalau saya seperti Bapak udah deh akhirnya majikannya nanya satu persatu Mas tiap hari tidur jam berapa Mas ya Bapak pulang sebutan tidur paling kan 9 10 Pak tahu nggak tiap hari itu saya rata-rata tidur jam 12 jam 1 Eh, enakan mana, Mak? Saya sama kamu. Ya, enakan saya, Pak. Ini mobil, saya sebagai nenten kredit. Itu mobil ini juga perawatannya mahal. Yang banyak naik siapa? Yang sering naikin siapa? Ya saya, Pak. enakan mana? Saya sama kamu. Ya, <laughs> saya, Pak. Terus rumah yang saya bangun gede itu Istri saya kerja, yang di dalam rumah itu istri kamu. Nah, jadi pembantu. Banyakkan mana tinggal istri sama istri kamu. Ya seringan istri saya pak tiap hari 24 jam di rumah. Enakan mana istri saya sama istri kamu? Ya. <laughs> istri saya itu keluar jam jam 6, balik lagi jam 8. Itu enakan kamu udah nggak bayar pajak lagi. Itu kan. Akhirnya semua akhirnya ya 50-50. <laughs> Intinya di sekalian, itulah petunjuk Rasulullah. Idhati ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah apa yang ada di tangan orang Allah. Eh, manusia akan mencintai kamu. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya menerima tanggung jawab dengan lapang dada. Jangan sensitif dan mudah tersinggung. Kritiklah istrimu dengan lemah lembut, pahamilah perasaan istrimu. Ya, ini penting sebagai suami tanggung jawabnya mungkin besar dari nafkah nyariin anak supaya sekolah sampai tinggi mungkin kadang pak keras keringat banting tulang ya terima lapang dada bersiko jangan sensitif mudah tersinggung apa apa marah apa apa ini tersinggung ya sekali-kali kita lapang dada dong kritiklah istrimu dengan lemah lembut jangan masya Allah ngelitik jangan dan murat marit nggak karu-karuan kamu ini orang apa celengan? Subhanallah. Ini apa? ini? Ini hubungan suami istri apa security sama maling gitu ya gitu. Ngomong lah karo itu udah bentuk untuk bisa dilihat itu itu muka dari depan susah dari belakang repot gitu ah ini nggak bener pak Masak juga dikritik. Aduh, masakan begini asin enggak, pedas enggak. Masakan apa sih? Lu pakai resep apa? Itu. Nah, ini enggak benar. Kritik kalau lemah lembut, Masya Allah. Ini masakan sebetulnya enak banget. Enggak ada yang membandingin di rumah ini. <laughs> itu ya. Itu. Cuman kalau ditambah garam dikit kayaknya lebih enak itu. Itu kan enak gitu. Itu. Ha ah, saya kira itu. Nah, adapun rumah tangga satu hati satu langkah tadi dalam menempuh kesederhanaan ini juga harus satu hati satu langkah. Maksudnya sederhana itu apa Bapak Ibu? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. ya dulu. Contoh aja HP ngapain mahal-mahal? Oh sekarang yang 350 aja udah bagus suaranya enak, apalagi gaya-gaya kita beli HP, fungsinya cuma tiga, apa? Telepon, SMS, foto-fotoan. <laughs> Paling Orang Indonesia punya HP, foto-fotoan. Apalagi jemaah umroh itu, tiang masjid di itu. <laughs> Pulang umroh itu agendanya sampai sepuluh, Itu sampai rukun haji yang kelima foto-fotoan. Itu kalau nggak foto nggak sah. Nah, ya kita jalankan fungsinya dulu. Terus kemudian, oke lah saya beli harga yang 12 juta. Butuh enggak? Nah, gitu. Pentingkan kebutuhan daripada ke. Lah kalau pengen mah pengen. Mau Ada mobil baru pengen ada rumah baru pengen, ada istri baru pengen, pengen semua. Siapa nggak pengen? Wah, laptop baru pengen, motor baru pengen, mobil baru pengen, baju baru pengen, foto enggak, rumah. Kalau sekarang pengennya gede, iya, foto enggak. Wong tiga kamar aja sudah lebih. Suami istri anaknya satu, ngapain bikin kamar sepuluh? Ya? Yang pakai yang lainnya pakai siapa? Ya kuntilanak. Ini rugi. Gitu. Jadi kesederhanaan adalah pentingkan kebutuhan daripada keinginan, dulukan pola daripada gaya hidup. Insya Allah dengan seperti itu kita mendapatkan kebahagiaan. Kemudian dalam mencetak anak. Kemudian seia sekata, sehati selangkah yang terakhir dalam mengelola harta. Kalau bisa rumah tangga itu ada RAPB R-nya rumah tangga. Jadi eh, nggak apa-apa, bukan suatu hal yang berlebihan. Kenapa? Kadang-kadang kita itu kolek, kadang-kadang akhirnya rumah tangga prinsipnya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, karena nggak diatur. Bahkan yang lebih lucu lagi gali lubang tutup lupa. Itu <laughs> eh, lebih bahaya nutupnya lupa mas utang kita di mana aja ya mas aduh deh mau kredit sebulan kok sampai 15 kali begini nggak tahu utangnya di mana jangan ya sekarang diatur kebutuhan primer masukan kita kita perkirakan kalau sudah memang pegawai jelas ya memang kita prediksi aja primer apa aja oh kebutuhan rumah tangga jelas dari mulai makan <clears throat> kemudian pulangnya anak Kemudian tahun ini kira-kira kita bangun renov enggak? Atau apa aja dimasukin mana yang primer satu dua tiga dianggarin berapa kemudian setelah itu sekunder kemudian tersier itu lebih nyaman sehingga kita juga bisa mengukur jalan-jalan uang lagi melorot masukan lagi melorot masuk oh jalan-jalannya ke Anyer tuh dari Bali ke Anyer berapa akhirnya apa utang di Jakarta mampir Mas, anak mau mampir nih, mumpung ke Anyer. Alhamdulillah, saya kira mau ngasih apa malah nyari utang kita. Gitu. Aduh, mas, mas, gue jarang ketemu, ketemu sekali ngutang. Udah, nggak enak banget. Kenapa? Nggak ngukur. Anggarannya jeblok. Jalan-jalannya ke Anyer. Oh, sekarang ini kayaknya di sini aja deh, jalan-jalan deh. Kayaknya uh, untuk tahun ini pemasukan kita nggak terlalu ini. Ah, tahun depan, Masya Allah ini lumayan dong kita ke Surabaya wah ini lumayan ini kayaknya eh, ke Saudi umroh loh gitu jadi ada suatu prediksi yang apa namanya bisa memberikan sedikit kepastian gambaran sehingga kita tidak diberatkan oleh utang sana utang sini sementara utang itu tekanan makanya yang penting nggak punya utang. Walaupun nggak punya apa-apa, yang penting nggak punya utang daripada punya apa-apa. Tapi kenapa kenapa? Kenapa saya dulu beli ini? Aduh, dulu coba kalau nggak kredit ini. biasa Kenapa? Dan cukup saya kira itu. Karena nggak ada pertanyaan kita tutup. Ada. Silakan. Ya, silakan yang paling belakang, depan, semua ibu-ibu. Silakan Bapak Ibu belakang, yang depan, ini semuanya silakan untuk bertanya tentang hal-hal keagamaan terutama kaitannya dengan soal-soal rumah tangga yang kita bahas. hampir semua model rumah tangga yang kelas bawah pun menengah pun elit pun mengalami memang pemicu utamanya rata-rata adalah mertua di mana entah anak itu kolokan anak itu dulu anak bontot ini akhirnya <clears throat> diberatin orang tuanya untuk tidak boleh kemana-mana. Ya. Sampai hari ini pun ada beberapa yang cair tetapi yang belum cair masih cukup banyak yang konsultasi ke saya. Karena masalahnya dasar utama pemahaman prinsip rumah tangga dan pernikahan itu dulu nggak dibangun masalahnya. Itu yang kita dapat kesimpulan. Artinya si istri kurang bisa memahami fungsi sebagai istri, tugas sebagai istri, kewajiban istri kepada suami. Nggak paham bahwa itu ujungnya neraka nggak main-main. Sampai ketika ada seorang perempuan datang ke Rasulullah lalu ditanya bagaimana sikapmu terhadap suamimu ya Rasulullah, saya tunaikan beberapa pelayanan sesuai dengan kemampuan saya. Apa kata Rasulullah? Jangan seperti itu. Innahu jannatuki wa naruki karena dia itu surga nerakamu. Coba yang Allah tidak pernah mengatakan murid ke guru bahwa gurumu itu surga neraka nggak pernah loh Pak. Ini untuk konteks rumah tangga jannatuki wa naruki. Tuh, Masya Allah. Sampai Rasulullah juga tidak pernah melakukan ini kepada raja yang paling hebat pun. Tapi Masya Allah. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin. La amartu mra'atan an asjuda li di li'idhami hakihi alaiha. Seandainya aku boleh, seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud ke orang lain, aku akan perintahkan suami sujud, istri sujud ke suami. Karena besarnya hak dia atasnya, maksudnya nya perempuan sampai di dalam hadis di dalam hadis Rasulullah seandainya ada darah percucuran di hidungnya disilat. Kemudian boroknya ini belum bisa menunaikan haknya. Hadis ini sahih disahihkan oleh saya Al Albani dan juga di buku ini semua saya turunkan takhrijnya juga. Nah dari sinilah hadirin sekalian enggak main-main sampai para ulama nih ini yang belum banyak diketahui perempuan Sampai para ulama menyatakan gugur kewajiban nafkah suami ke istri bila diajak pindah dia menolak. Loh, ini yang banyak nggak ditahui. Gugur. Jadi seorang suami sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah yang istri diajak pindah ke tempat lain bila dia pindah nggak mau. Loh, berapa kan? resikonya? Nah hal-hal ini kan belum nyampe, makanya disampaikan dulu yang ini tadi ke sang perempuan ini. Terus sekarang rumah tangga kalau nggak ngumpul, namanya apa? Rumah tangga, rumah berarti ada tangganya. Ya. Jadi kalimat susunan rumah tangga itu sudah mencerminkan wajib ngumpul. Ada yang naik, ada yang nungguin tangganya. Jangan sampai kepleset supaya sampai pada tingkatan tertentu ayo bareng-bareng naik tangga gigi-gigi tangga ini yang normal no nah, kan yang dulunya nggak punya apa-apa sekarang apa-apa punya yang dulu ngontrak sekarang jadi malah mengontrakkan no. kayak tangga pelan-pelan dan tolong diperhatikan kalau naik tangga hati-hati jangan melompat-melompat kepleset gitu loh oh nari di atas tangga Nah, begitu juga rumah tangga. Dalam menempuh karir itu yang hati-hati, rumah tangga itu yang hati-hati, supaya sampai pada tujuannya. Nah, kalau seperti itu, dan Masya Allah, Pak, tangga itu terjadi dua pilar, giginya itu bisa bisa dinaikin. Suami istri. Itu. Jadi kalimat ini dipilih oleh orang Indonesia bukan tanpa makna. Rumah tangga itu dipilih sebagai ungkapan hubungan suami istri, kemudian disebut rumah tangga, karena memang tangga itu pakai gigi-gigi dalam meniti, butuh waktu, butuhkan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kemudian yang namanya tangga pilarnya ada dua suami istri. Terus lah kalau sekarang suaminya di Jawa, istrinya di Bali, namanya tangga copot pilarnya, tinggal giginya, mana bisa naik? Gak bisa dijamin. Karena hak kewajiban dua-duanya terlantar. Suami gak bisa menunaikan kewajibannya secara normal kepada istrinya. Sang istri gak bisa menunaikan kewajiban secara normal kepada suaminya. Makanya coba bayangkan hadirin sekalian. Cintanya Rasulullah kepada Fatimah kayak apa? diusung sama Ali diikhlaskan. Loh, sampai yang ngalahnya Rasulullah loh bang. Yang ngalah Rasul ngunjungin nengok anaknya kadang-kadang tidur ya ya Allah. Ini anaknya seorang nabi kadang minta pembantu nggak dikasih. Udah kamu baca aja subhanallah 33 kali. Alhamdulillah puluh 33 kali. Ini semuanya menunjukkan bahwa rumah tangga itu harus ngumpul suami istri. Ya, begitu. Jadi intinya antum sampaikan kepada dua-duanya si tugas pokok tugas pokok fungsi istri apa suami istri apa dan resikonya bukan hanya sekedar rumah tangga nggak beres bilangin surga nerakanya istri itu di situ itu aja yang ditekankan terus Allah anak. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Oh, iya ibu-ibu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau curhat nih Ustaz. Di zaman sekarang ini banyak keluarga yang modern. Ya. Kita kisahkan seperti ini Ustaz. Iya. Si istri ini kebetulan dulu lahir dari keluarga yang penganut Nabi. Nah, kawin dengan suami kebetulan e, dulunya mungkin dari keluarga mungkin Muhammadiyah gitu tadi. Iya. Nah sekarang punya anak pintar di sekolah ini, mungkin ada di Mesir, mungkin ada di mana sehingga si anak juga punya pandangan eh, yang berbeda tentang masalah ibadah. Nah, dalam hal ini kadang-kadang karena ilmu kita menjadikan suatu kedekatan di dalam keluarga. Satu contoh aja kalau kita lagi sholat, yang imamin bapaknya, kebetulan bapaknya tidak baca kunut. Si ibunya jadinya tanya, kebiasaan saya kalau sholat subuh itu pasti baca doa kunut. Karena itu ajaran yang sudah dijalani dari kecil. Nah kebetulan di dalam ibadah pun jadinya ada perdebatan gitu Ustaz. Nah ini si anak mungkin karena sudah di sekolah kan di luar, mungkin ada pemahaman yang lebih cerdas lagi. Si anak juga memberikan masukan kepada orang tua. Tapi orang tua yang ada e, berpikiran, ah kami ini anak kecil, anak si anak ibu kan yang paling benar. Mungkin bapaknya juga akan mengatakan seperti itu. Nah untuk menyikapi masalah seperti ini, solusinya bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya? Oke. Okay. Insya Allah. Ini memang kalau membahas masalah rumah tangga itu semua pertanyaannya realita. Gak ada yang mengada-ada, termasuk ini. Ya memang seperti saya itu dulu dari NU Istri saya dulu juga dari Muhammadiyah. Ya Alhamdulillah sama-sama paham. Itu. Oleh karena itu, di sini yang nomor satu, hilangkan kalimat biasanya. Yang suami, yang istri. <clears throat> Karena mendasarkan agama di atas kebiasaan itu tidak selamanya rileks dan bagus. Nah memang kita lihat di negara kita ini orang beragama itu terbagi menjadi tiga kelompok Pak. Ada yang beragama ala ajaran berarti selalu Quran Sunnah ijma qiyas. Selalu ini petunjuknya mana? Nah ada orang yang beragama ala turunan. Ya kalau turunan ya apa kata tokoh, apa kata biasanya dulu di kampung gue, sekarang apa kata perasaan dan yang terakhir apa kata nafsu saya? Nah sebetulnya yang lebih parah lagi yang ketiga beragama ala kadarnya. Wah ini yang berat ini karena nggak pernah serius. Sholat sekenanya. Eh, karena apa? Ya penting nggak dikatain orang kafir aja mas. <laughs> itu pulang mertua subhanallah di Bali nggak pernah puasa giliran pulang ke Jawa Timur puasa gimana nah, puasa alhamdulillah pak alhamdulillah dari awal akhir nutup ya nutup kendang gitu <laughs> kan gitu itu aja ala kadarnya jilbaban ala kadarnya nah apa saja dan ini bahaya karena agama itu nggak wilayah abu-abu Nah, sekarang kita masuk ke tadi. Sebetulnya di sini ada modal yang sangat kuat, yaitu anaknya sudah berpendidikan bagus. Suaminya juga modal kuat karena dia sudah latar belakang dan dia menentukan arrijal. Yang berat ini istrinya kalau masalah. Ini alhamdulillah suaminya. Itu. Kalau suaminya yang NU ini repot. Itu. Karena apa? nanti bawaannya nurut umum aja kan repot ya jadi kalau sekarang agama nurut umum repot pak ya umumnya gimana tadi kita itu nggak usah aneh-aneh nanti kalau aneh-aneh kamu mati nggak disolatin orang repot loh itu aduh itu masih ringan pak kalau diancam nggak dikubur orang waduh masuk mati berdiri jalan sendiri gitu. itu itu Padahal dengan sekalian semua yang ditakutkan itu nggak ada wakilnya, nggak ada realitanya. Tapi memang kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza ubiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian orang yang menyatakan saya beriman kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian agama, dia jadikan fitnah manusia lebih berat daripada azab Allah. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang hendaknya suaminya terus menjelaskan, mendidik, memahamkan. Sang ibunya harus menandakan dialogis agama yang adem, yang kondusif, yang persuasif. Jangan emosi, jangan hanya perasaan marah-marah nafsu, nggak ketemu. Ya, kenapa ya Mas ya? Kok nggak pakai kunut? Yuk, dialog gini deh. Kunut itu lihat aja. Doa kunut subuh, Allahumma dini man hadayin. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت dan seterusnya lihat itu kan doa kunut witir nih hadisnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah mengajari aku doa kunut witir Allahumma dini biman hadait. Nanti nggak nyocok, nggak ngeklok nih. Oh gitu ya Mas ya. Iya, lihat aja orang ketika doa witir baca apa? Baca itu. Terus keduanya gini nih, ini hadis. Dari Abu Malik al asyai bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, kamu sholat di belakang ah, Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka-mereka ini kunut? Kata bapaknya, ayya bin Abdul, wahai anakku itu bin Wah, begitu ya. Nih hadisnya lihat, nih bukunya ada di Bulughul Maram nomor sekian lihat di Nailul Autor lihat nomor sekian. Nuh, no enak jadi tambah ilmu diskusi ilmiah jadi gagah keluar menang-menang bener dan kalau memang kalah kalah bener dan jadinya cerdas nih keluarga lah kalau air eyelan sampai tua sampai elek begitu terus nggak pinter-pinter Mas, pokoknya gini aja deh, mas. lo bawa Muhammad ya, dia ya. NO, NO, dah. Nanti ketemu aja di alam kubur. Ya Allah, ini namanya nantang ini. Udah, kalau gitu gimana anaknya? Udah anaknya aja namain Namun. Nah, anak Muhammad Muhammadiyah. Namun. Udah <laughs> campur-campur. Itu karena yang Eno nggak mau ngalah, yang Muhammadiyah nggak mau ngalah. Anak gimana Pak namanya? Ya udah, biar kamu separuh, anak separuh. Namun. <laughs> kan gitu. Muhammad Muhammadiyah kan gitu. Singkatannya namun. Repot kalau begini nggak pinter. Nah, anaknya nanti yang jadi moderatornya. Nah, gitu Bu, bener tuh Bapak Bu. Bapak, Ibu yang salah. Eh, Bu nyalain-nyalain aja sejak tadi. Gitu. Bu, tenang aja Bu, Belanda masih jauh. Anaknya ngendorin. Itu apalagi udah lulusan uh, Mesir nanti. Tenang. Nah, lain eh, sekali-kali juga kalau bapaknya salah ditunjukkan harusnya nggak begini Pak ini ini ini juga pengetahuan Bapak ketika Muhammadiyah dulu nggak semuanya bener Pak. Nah, begitu dong, Nak. Sekali-kali bilang gue, gitu kata maknya. Itu. Jadi seimbang. Enak kok. Pokoknya komunikasi itu nomor nomor nomor one. Komunikasi yang baik, yang etik beradab, Pak. Permasalahan rumah tangga itu nggak ada yang berat, seberat apapun. Yang jadi kunci adalah adab dan etika menyelesaikannya bener nggak? Seberat apapun, kalau diselesaikan penuh dengan keadaban, cair kok. Sekecil apapun, kalau nggak belajar tadi. Masalah sekolah anak aja tadi. Kakeknya digoblokin. Itu apa adab itu? Nggak punya nggak keadaban. Akhirnya apa? Ubah. Masa? Bapak saya digoblok-goblokin kayak begini. Ini istri apaan? Akhirnya apa? Panas itu. Tanduknya keluar lima. Hmm, itu. Bapaknya digoblokin. Kalau saya goblok nggak apa-apa. Bapak saya nggak bisa. Itu. Ah, gara-gara apa? Nyekolah anak aja. Nggak etik. Bukan masalah bobot permasalahannya. Etika dan adab dalam menyelesaikan. Itu aja. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah nah, Ustaz. Dalam rumah tangga ini mengenai mencetak anak, artinya bukan tarbiyah anak. Kebetulan karena ikon dari orang tua jahil tidak belum tahu tentang manfaat, belum tahu tentang agama yang benar, sehingga mengusahakan salam musafiah anak tersebut kita masukkan ke dalam satu pesantren bahkan di Islamic Center. kode ya. Nah, dengan sekian lama dia belajar di Islamic tersebut <clears throat> tidak sampai lulus. Nah, pertanyaan kami dari faktor apakah? Apakah dari faktor orang tua apakah, eh, yang kurang dari dorongan semangat ataupun doa atau gimana dari rumah atau dari metode di e, tempat anak ini belajar. Mohon dijelaskan kepada iya, iya. Seorang tua baik laki dan perempuan di antara kewajiban utama dan pertama adalah men memberikannya, memberikan pendidikan agama yang cukup. Sebagai konsekuensi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro dan seluruh ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksudkan ahlikum adalah istri sama anak. Nah, kewajiban itu bisa langsung direct atau wakil orang lain lewat pendidikan dan pesantren. Bukan karena kelemahan, kadang-kadang faktor metode dan kesempatan. Contoh, menghafalkan anak 30 juz, itu nggak semua orang bisa. Kalau nggak kita titipin pesantren. Itu. Nah, ketika kita sudah berbicara menyekolahkan anak, ini yang kita temukan lemah. Dan ini yang kita keluhkan selama saya mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan. Apa? kerja sama sinergis antara tiga dimensi orang tua, anak sekolah kurang cair. Maaf, terus terang saja ada orang yang menganggap pesantren itu tempat penitipan untuk mencetak malaikat. Walaupun masuknya maling. Ini salah. Jadi hari ini tidak seperti itu. Anehnya kadang-kadang anaknya lagi cerdas baik dimasukin ke sekolah umum. Wah, kalau ini emang kalau sulit pesantren. Yang mana deh nomor dua itu. Ini yang Jadi sekolah ini bukan tempat pesantren itu bukan tempat penitipan anak, apalagi pembuangan anak, tapi proses pendidikan normal yang harus ditempuh secara sinergis antara sekolah anak orang tua. Yang sekolah itu komponennya tidak lain adalah kurikulum guru dan juga metode serta berbagai macam sarana maupun prasarananya. Nah komunikasi Alhamdulillah sekarang sudah muncul komunikasi, buku komunikasi. Tapi itu pun kita temukan jarang orang tua mengisi serius. Hanya formalitas. Yang penting nggak ditegur sekolah. Sehingga buku komunikasi itu hanya sebagai pajangan kelengkapan laporan untuk akreditasi di sebuah sekolahan. Dan bila ditanya pengawas, Pak, punya nggak buku-buku wali murid dan eh, sekolah? Oh, punya Pak. Gitu. Fungsinya kurang. Nengok orang tua contoh di pesantren. Nengok orang tua bukan sekarang nanya Dek, gimana hafalannya? Enggak, lapar ya, butuh apa? Pizza, kaki KFC, itu yang ditanyain. Sehingga pesantren itu bukan yang dibawa Qur'annya ininya. Masya Allah kanan kiri bopong makanan. Sampai Masya Allah kamar yang eh, apa namanya kamar asrama yang ter yang eh, apa namanya berhasil itu bau makanan mulut sampai ketika kita adakan sweeping per bulan kita temukan makanan itu pak nasi bungkus padang kemet sampai itu kelupaan gak kemakan keinjek belum lagi nanti masya Allah yang cair yang susu itu lebih memperhatikan pendidikan jasmaninya daripada rohania dan kecerdasan itu sendiri. Dan kecerdasan itu kan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual itu harus sejalan. Itu baru pendidikan. Nah ini yang yang termasuk antum tanyakan tadi, udah belum ini berjalan dengan baik? Sebelum kita menyalahkan siapapun, kita harus coba koreksi metode pendidikan ini sudah jalan normal di, ber, di pihak tiga itu belum. Anaknya semangat belajar, sekolahnya kurikulum, metode dan serta silabus modul-modulnya bagus guru-gurunya mengajarnya bagus, disiplin, tertib, dan mengetahui metodologi pendidikan. Oh, udah. Berarti kalau nggak lulus, cek lagi anaknya. Oh, ternyata malas malasan sholat jamaah, sudah dibangunin dari kamar. Nggak ada di kamar. Ini masjid nggak ada. Yuk, ternyata <laughs> sembunyi di bawah kolong. Eh, kamu di sini nggak sholat? Sembunyi di kolong. Itu Nah ini juga permasalahan sehingga di di pesantren kita itu kita bikin tiga ring untuk mengiring ke masjid. Ring pertama asrama, ring kedua tempat wudhu dan berangkat ke masjid. Ring yang ketiga di halaman di hall masjid yaitu di uh, tempat area sholat. tapi sebelumnya sholat baca Quran semuanya. Nggak ada yang nggak boleh baca Al Quran, nggak boleh ngobrol sampai komat dikumandangkan. Terus kita geber seperti itu pendidikan. Alhamdulillah lulus 100%. Bahkan spektakuler kita sekarang nomor satu di Jakarta, di Bayu Ya, ujian nasionalnya. Seperti itu, sudah kita kawal. Bahkan kita eh, apa namanya di samping pendidikan di kelas ya lesson plan-nya, ya perencana guru mengajar di kelas itu benar nggak? Jangan-jangan yang diajari wudhu yang ditulis nyari kata ternyata <laughs> itu eh, repot nanti itu. Ini kita pantau terus kepala sekolahnya kita tanya bagaimana metode pengajaran guru, bagaimana penguasaan kelas di guru di kelas, Terus kemudian sejauh mana pencapaian ini kurikulum-kurikulumnya sesuai dengan target enggak? ya tuh jangan hanya ngejar target toh target aja itu nggak bagus apalagi nggak nyampe target ya kita harus lebih kemudian ketika menjelang ujian nasional itu sudah kita enam bulan itu pak semester itu sudah kita fokus semuanya Bibelnya kita siapkan, guru-guru yang sekarang materinya uh, ujian nasional kita kumpulkan koordinasi komunikasi, koordinasi komunikasi pokoknya anak kasih prinsip atra asal senang terus rapat, ayo asal susah terus rapat. Seperti itu, insya Allah sampai pada ini dan orang kelompok itu ada dua, ada high, ada low. Kalau middle ini kita anggap inilah langkah atas. Saya selalu berikan masukan ke guru-guru. Kita umpamakan anak yang haid ini pergi ke Surabaya pakai pesawat. Yang yang lu ini kita ibaratkan pergi ke Surabaya pakai beca. Supaya nyampe apa? Banyak istirahat. Caranya apa? Pelajaran remedial, pelajaran remedial, pelajaran ujian. Banyak istirahat. Kalau anak yang haid ini dikasih lima materi pelajaran ujian sekali, oke. Okay. Jangan yang lo satu pelajaran ujian. Terus jadi banyak trial-trial. Itu ternyata kuncinya. Makanya sampai yang low pun lulus. Caranya ibarat itu tadi. Ini anak eh, atau orang yang lo ini ibarat mau ke eh, raja pakai apa namanya? beca yang haid pakai mercy. Pasti nggak akan sama, Pak. Caranya gimana? Antum banyak istirahat ya. <laughs> Itu, sekilo istirahat, sekilo istirahat, nyampe. Begitu juga setiap pelajaran dan terus kemudian kita analisa pakai track off. Yang nggak bisa itu yang kita ulang-ulang terus. Ini nggak mungkin satu pernyataan per eh, sepuluh pertanyaan itu nggak bisa semuanya. Ada yang berat, ada yang ringan. Udah, yang ringan kita hilangin. Yang berat mana? Comot lima. Terus diulang-ulangkan ke anak itu. Insya Allah, cara itu udah seperti itu menyelesaikan masalah nggak lurus Terus target kurikulum ini bukan hanya kurikulum dua tiga belas kita udah punya sejak kita berdirikan. Namanya pendidikan harus bisa menghasilkan sikap, keterampilan, pengetahuan. Sikap anak, tidak akhlaknya bagus. Keterampilan harus punya. Nah, yang tidak kalah pentingnya pengetahuan juga cukup bagus. Sehingga sekolah yang kita cita-citakan yaitu mereknya Suba, sekolah umum belajar agama tercapai pada targetnya. Ini merek sekolah saya Jakarta itu Suba, sekolah umum belajar agama. Karena anaknya kaum muslimin ini nggak semuanya jadi kiai. Nggak semua jadi ustaz. Harus kita cetak, ada yang jadi pengusaha, ada yang harus jadi birokrat, terus ada yang jadi dokter, tapi bisa paham Islam dengan baik. Sehingga nanti punya perusahaan, Masya Allah dijalankan secara sunnah, jadi dokter gratis terus masya Allah bagus dijamin lima tahun melarat <laughs> ya jangan gratis terus tapi ya ada sosialnya ada ininya tapi masya Allah dakwahnya ada gitu loh nyontek aja Bismillah dikencengin wah Pak dokter ini hebat udah lain kali ya ini penyakit biasanya sholat jamaahnya kurang kenceng ini wah itu pasien itu habis berobat, insya Allah kena satu dua sholat. Gitu loh. Jadi begitu yang kita inginkan. Apalagi yang kita gratisi kita kasih pesan-pesan. Ya Pak, lain kali ya hidup ini kan cuma sementara kayaknya bapak ini lima tahun lagi juga mati dan loh bapak jangan gitu dong maksud saya kira-kira ya yang sholat yang bagus jadi ibadahnya diperbaiki dunia dunia terus kapan selesainya loh pesen sambil nyontek ini kan gitu sambil ngasih obat subhanallah pak begitu juga birokrat melayani amanah dan seterusnya Allah anak karena anak udah capek kita akhiri dengan doa kafarotul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.